berat memang pernah sama Imadu, apa, Imadubi ya, yang di Riau itu, Pekanbaru. Hizbi. No hizbi. Ustaznya sepakat hizbi ya. Tapi kalau Dhul Akmal yang mentahdir itu nggak punya hujah. Hanya ditemukan. Sampai datang. Madudi ini ke daurah itu. Datang. Yang ini memberikan angin. Akhirnya sahabat banyak yang larut juga duduk dudukkan dikumpulkan madudi sama madudi sama belakmal ayo apa cerita yang kamu tentang ini biasa belakmal kayak seribu hujah tidak ada hujahnya sama sekali kalah sama madudi ini ya. sehingga dihukum madudi adalah salafi nah. Ya. sih madudi ini sih, saya kok akhwati ya. saya kok tuh mencuri, Lalu ke akhwati. Mencuri apa? Akhwatnya dia. Maksudnya apa? Ya ada ahwat itu belajar pertama sama Berakmal. Karena sikapnya kayak gitu, dia lari, akhirnya belajar ke Madudi. Itu dikatakan mencuri ahwat. Ya bingung kan Syekh ya. Subhanallah. Ini pantalones. Nah, hanya kom berdiri, Manduri berdiri. Angkat ini. ingin tahu celananya itu. Setelah diangkat, ada lu. Yus, iya, ini sirwal. Salah lagi. Wah, kalah terus ini. Akhirnya apa? Ya sudah, hanya karena ini banyak belum tentu tujuannya masuk kedustaannya tuh banyak kedustaannya dibantah oleh madu ini habis sudah hancur geramannya hancur di depan dan akhirnya ini apa terangkat menjadi salafi akhirnya akhirnya dulu Kornen Hanan Banan tuh anu uh mempengaruhi orang-orang di sana akhirnya akhirnya dekat sama madu dulu Kornen Abdul Bar kesana semuanya jauh ya karena sudah salafi